Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Al-Fusul fi Siratir Rasul. Asal-pasal di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikenal dengan Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir terakhir disebutkan perang Daumatul Jandal. Daumatul Jandal. Dan tidak terjadi perangan Terjadi di tahun yang kelima di bulan Rabiul Awal. Sebelumnya perang Badar, perang Uhud telah lewat. Dan sekarang disebutkan beliau oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah faslun, pasal perang yang besar. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama menyebutkan suratul Al-Ahzab. Biasa kita baca surat Al-Ahzab dan menerangkan kejadian ini. Ini Ghazwatul Khandaq atau Al-Ahzab barang al khandaq khandaq ini parit karena Nabi SAW memerintah para sahabat buat parit di sekeliling Madinah atau au al azab al azab yang dari hizbun kelompok-kelompok karena berkumpul di situ orang-orang Mekah kafir Quraisy orang Qatafan demikian juga orang-orang kafir yang lain orang-orang Yahudi ya mereka semua berkumpul ahzab ini kelompok-kelompok ini untuk menyerang Madinah menghancurkan Islam iktisalan dari asalnya sumbernya Islam yaitu di Medina dihancurkan dari akarnya di perang Ahzab. Terjadi perselisihan para ulama tentang kapan terjadi perang ini. Ya. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad beliau menyebutkan ya ada peperangan sebelum perang perang Khandaq atau Azab ini. Ya. Ini beliau berpendapat <clears throat> di situ ada perang sebelum perang ini yang di situ ada kejadian hadis ifr ini tuduhan Aisyah melakukan perbuatan zina naudzubillah dan tidak benar itu itu Ghazwah Al-Quraisy ya beliau menyebutkan sebelum perang Ahzab atau Khandaq ini perang Quraisy itu pokoknya menyebutkan di Zadul Tapi kita ikuti apa yang disebut oleh Ibnu Katsir di sini <clears throat> karena ini yang menjadi patokan kita buku ini ini perang Khandaq atau perang Ahzab Qala Allah Ta'ala Yastamilu alal mulakhas gosbatil Khandaq Meliputi ringkasan perang Khandaq Alati ibtalallahu biha ibadah Yang mana Allah SWT memberikan bala, memberikan cobaan Di dalam perang ini hamba-hambanya Ini para sahabat bukan juga Nabi SAW Al-mu'minin yang beriman Wal zalzalahum Demikian juga Allah goncangkan mereka Allah coba mereka Orang-orang yang beriman dengan perang kondak ini. Kalau kita baca surat Azab, insya Allah. Ya di situ. Ija'u min fawqim. Ya. Min di Ija'u min fawqikum wa min asfala minkum. Idzaqatil absar wa malakatil qulubul anajir. Sampai ya eh, ketakutan itu sampai di tenggorokan mereka, roh sampai tenggorokan mereka. Benar-benar keadaan yang ya Menyulitkan. Wasabatal iman fi qulubi awliya'i dan Allah kokohkan keimanan di hati-hati wali-walinya. Jadi para sahabat. Wa adhara ma kana yubtinuhu ahlu nifaq. Dan Allah tampakkan apa yang disembunyikan oleh orang-orang ahlu nifaq, orang-orang munafik. Dengan ujian itu tampak orang-orang munafik. Wa fatahahum wa qara'ahum. Dan Allah jelekkan mereka, demikian juga Allah pukul mereka, berikan pelajaran pada mereka. Thumma anzala nasrahu kemudian Allah turunkan pertolongannya di perang Ahzab tersebut. Gepung ya di Madinah itu. Berhari-hari. Kalau tidak pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka akan kalah kaum mukminin. Thumma <clears throat> anzala nasrahu kemudian Allah turunkan pertolongannya wa nasra Allah tolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wadau Allah hancurkan Al-Ahzab, kelompok-kelompok ini semuanya wah, wahdahu Allah sendirian saja menghancurkan mereka. Ya, diturunkan di situ rih. dalam tarawah dikirimkan angin dan pasukan tidak. Kalian lihat, angin itu bisa menjadi apa? Kehancuran musuh. Dibuat dingin sekali. Sampai disebutkan itu saking dinginnya itu pantatnya dari pemimpin Quraisy itu didekatkan di api yang mereka buat. Saking dingin. Akhirnya mereka tidak tahan dan pergi. Dengan apa? Dengan angin. Dengan bantuan bantuan angin mereka akhirnya pergi. Di sini Allah SWT menghancurkan kelompok-kelompok ini sendirian. Wasa jundahu Allah meninggikan meninggikan pasukannya waradal kafarah bi Allah kembalikan orang-orang kafir dengan kemarahan mereka. Wa qal mu'minin syarakaidihim. Allah lindungi orang-orang beriman dari kejelekan tipu daya mereka. Wadari kami bi fadli wa mani. Yang demikian itu dengan keutamaan Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa harama alaihim syar'an wa qadran. Allah haramkan atas mereka orang-orang kafir secara syariat ataupun secara qadran takdir ayyazul al-mu'minin pada Untuk mereka menyerang orang-orang beriman setelahnya. Ini setelah itu, setelah perang Ahzab ini tidak pernah orang-orang kafir menyerang kaum mukminin lagi. Tapi kebalikannya, orang yang beriman yang menyerang orang-orang kafir. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari ya. <clears throat> Nomor 4109 dari hadis Sulaiman bin Sarat radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul mengatakan hina ajlal ahzab minhu ketika mengusir pasukan dari kelompok-kelompok ini al-an nafsuhum Nabi mengatakan sekarang kita akan menyerang mereka wala yaghzunana dan mereka tidak akan menyerang kita. Tidak akan lagi Madinah itu diserang oleh mereka, tidak akan lagi. Kapok maka tidak pernah lagi. Nahnu nasiru wilayah kami yang berjalan menuju mereka. Ya demikian. Jadi secara syariat, secara takdir tidak pernah lagi kaum mukminin diserang lagi. Tapi kaum mukminin menyerang. Ya demikian. Sebenarnya mengatakan terjadi di tahun yang keempat, sebenarnya mengatakan tahun yang kelima. Mulai ya, Syahaya dan juga ulama lain. Ini bukan tahun yang keempat. Imam Bukhari bukan tahun yang keempat. Sebenarnya mengatakan ya ini akhir tahun yang keempat, awal dari tahun yang kelima. Tidak masalah perbedaan ini. Setelah tahun yang keempat ini tidak pernah lagi diserang kaum muslimin Barja'alahum al-maghlubin. Bahkan Allah menjadikan orang-orang kafir menjadikan mereka itu yang dikalahkan. Wa ja'ala hizbahum humul ghalibin. Kalau menjadikan kelompoknya yaitu kaum mukminin mereka adalah yang mengalahkan. Walhamdulillahirabbil Segala puji untuk Allah, Rabbnya semesta alam. Wa kanat bi sana khams fi syawaliha. Ini Ibnu Katsir demikian juga bahkan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad menyebutkan terjadi di tahun yang kelima di bulan Syawal. Allah sahih itu adalah yang benar min qaulai maghazi dari dua pendapat ahli peperangan dan ahli perjalanan. Ya demikian. Wa dalil, kemudian dia sebutkan dalilnya. Nabi kita condong di tahun yang ke Karena ada hadis dalam saya Bukhari yang jelas. Ya walaupun di situ dimana para ulama dengan mana yang lain. Dalilnya adalah ala Dalik yang demikian demikian itu anahu la khilaf, semuanya tidak ada perselisihan. Anahu dan semuanya perang Uhud karena fi Syawal fi sana salas. Yaitu di bulan sawal tahun yang ketiga. Waqad taqaddama ma dzakarahu ahlul ilm wal bil dan telah lewat penjelasan ahlul ilmi tentang peperangan ini ahlul ilmi ahli perang ya tentang perjalanan sejarah Ana Abu Sufyan sungguh Abu Sufyan wa adahum telah menjanjikan kepada kaum mukminin al-am al-muqbil tahun yang akan datang Badron itu Badar perang Badar perang Badar sudah kita sebutkan kemudian terjadi peperangan bukan bukan perang Badar Kubro bukan jadi Abu Sufyan mengatakan besok tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi. Itu mengatakannya di tahun yang ketiga, bulan Syawal. Berarti apa? Ini terjadi di perang berikutnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka fa akhlafu ketika mereka menyelisih. Jadi orang Quraisy tidak melakukan peperangan. Kenapa? Lihat jadi jadab tilkasana karena adanya paceklik di tahun itu sehingga orang Quraisy tidak jadi memenuhi janji mereka. Fi bila di negeri mereka. Fata afaru ila hadzal am. Kemudian diakhirkan di tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan ya sampai di sini sudah sudah selalu.